Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Kembali kita dipertemukan di udara dalam kajian ilmiah edisi siang Dan pada kesempatan ini kita akan simak satu materi kajian ilmiah secara langsung yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fisham hafizahullahu taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio dan pada siang ini kita akan simak satu tausiah dan berikan nasihat yang akan sangat bermanfaat berkenaan dengan apa yang dilakukan seorang muslim dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan dan bagaimana kedua salafus saleh teladan dari ulama para salafus saleh dalam mengisi hari-hari mereka di bulan Ramadan. Dan pada penghujung kajian akan e, simak juga bagaimana perkembangan dakwah dan keadaan di kota Padang di mana tempat beliau berdakwah. Langsung saja kepada Ustaz, Fadal mashkuran ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 Di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur, nikmat kesehatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan umur sampai saat ini dan tidak lama lagi akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dan diberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." faradallahu alaikum siyamah. Rasulullah mengatakan telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan atasmu pelaksanaan puasa padanya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk bisa mendengar, mempelajari bersama berilmu untuk amalan yang akan kita laksanakan tentang bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan uh, Syahrul Quran, bulan Al-Quran karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan syahrut taubat wal maghfirah. Bulan taubat, bulan pengampunan dan bulan penembus dosa-dosa dan eh, kejelekan-kejelekan uh, kita. Maka hendaklah kita memahami dan merasakan bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana pada bulan itu Allah buka akan seluruh pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu api neraka. Pada bulan itu terdapat malam lelet pada bulan itu terdapat pada uh, terdapat satu malam di mana malam itu lebih baik dari seribu bulan. Bulan Ramadan merupakan bulan kedermawanan. Bulan kita memberikan kebaikan kepada orang. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang uh, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan-keutamaan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadan allazi unzila fihi al hudal hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berikan penjelasan antara huda tentang penjelasan tentang eh, huda petunjuk wal furqan pembeda antara hak dan yang batil. Maka kekhususan-kekhususan bulan Ramadan yang telah kita sebutkan sebagiannya merupakan keutamaan bulan Ramadan dan sebenarnya keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah bau atau aroma mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi. Dan uh, Allah uh, malaikat meminta ampunkan kepada orang-orang yang meminta ampunkan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala seribu bulan. Mengampuni bulan Ramadan orang-orang yang berpuasa pada akhir malam dari bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa minan nar, orang-orang yang diselamatkan dan dimerdekakan dari api neraka. Wadhalika kulla lailatin min Ramadan. Itu adalah setiap malam dari bulan Ramadan. Maka wahai saudaraku, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki keutamaan ciri-ciri yang sangat-sangat utama. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan ini dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin." يقول عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ama, am, amalan ibnu Adam ini baginya. Bagaimana baginya? pahalanya al-hasanatu bi asyr Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam." Kecuali puasa, fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih. Dan akulah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu sangat besar. Lebih dari pahala amal Ibn Adam yang disebutkan sebelumnya. Kenapa? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia dia meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Yakni orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya hawa nafsunya pada siang hari Ramadan tidak makan pada siang Ramadan tidak minum pada siang Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala lisaimi farhatan bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan farhatun inda fitrihi kegembiraan ketika dia berbuka orang yang berpuasa sangat-sangat merasakan kegembiraan pada saat akan akan berbuka, menunggu saatnya azan maghrib. Kemudian ketika mendengar azan maghrib, dia begitu gembira. Ini bisa sangat bisa kita rasakan. Wa farhatun 'inda liqa' Dan dia bergembira ketika dia ketemu dengan Rabbnya. nya wala khalufu fami saim sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rih min rihil misk dari aroma kasturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan dan ihtisab lahu ma taqaddama min dhanbih diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu apa arti imanan dan apa arti ihtisaban Ibnu Hajar dia mengatakan imanan ay tasdiqan biwa'dillahi mengimani atau mempercayai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Wahtisaban talaban lil ajr was thawab. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dia mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa dan mengharapkan pahala dari amalan yang dilakukannya itu maka diampuni dosa-dosanya terbelalu. Akhrajah al-Bukhari Muslim dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim. Maka tidak diragukan lagi bahwa pahala yang akan didapatkan itu sangat banyak. tidak akan hanya, eh, tidak akan didapatkan oleh orang yang hanya menahan dirinya dari makan dan minuman saja. Akan tetapi dia juga menahan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kulakal Bukhari, "Malam yada' qaul zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Apa arti bohong? Bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, yakni penipuan, penggelapan, walaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu Allah tidak membutuhkan dan tidak memerlukan pada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Artinya, orang yang berpuasa, yang dia tidak makan dan tidak minum, lalu dia tetap juga melakukan perkataan bohong, termasuk kesaksian bohong, tetap juga melakukan perbuatan bohong, termasuk penipuan, ya, maka puasanya tadi atau makanan dia menahan dirinya dari makan tadi tidak akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as sawmu junnah. Puasa itu perisai. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yas wala yafsuq wala yajhal fa in sabahu ahadun أو قاتل إن سابه أحد فليقل إني imru'un صائم jika seorang pada hari dia berpuasa dia tidak berkata keji dia tidak melakukan kefasikan dia tidak melakukan kejahilan apabila ada orang yang menjelekinya mencacinya hendaklah dia mengatakan aku adalah orang yang sedang berpuasa maka ini menunjukkan wahai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpuasa, maka hendaklah pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita ikut berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Janganlah kita jadikan hari puasa kita dengan hari tidak puasa itu sama. Maka oleh karena itu orang yang mengharapkan pahala dari Allah dalam puasanya tentu dia akan bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Dia akan serius, dia akan tetap menjaga dirinya. Bagaimana puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Di antara amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah al-qiyam. Menegakkan malamnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi siapa menegakkan Ramadan imanan wa ihtisaban dia mengimani dengan janji yang Allah berikan wahtisaban dan mengharapkan pahala ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu akhraj Bukhari Muslim di Bukhari dan Muslim kita lihat orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat dalam surah Al-Furqan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Yani orang-orang yang pada malamnya sujud dan berdiri untuk Rabb mereka Qiyamul Lail menegakkan malam itu adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, لا تدع قيام لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا Rasulullah SAW apa dia sesungguhnya Rasulullah tidak meninggalkannya apabila dia sakit atau kurang bersemangat beliau solat dalam kondisi duduk Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia mengerjakan solat pada malam hari dengan bilangan dengan bentuk yang masya Allah sampai apabila sudah pertengahan malam dia bangunkan istrinya keluarganya untuk sholat lalu dia mengatakan kepada mereka as-salah as-salah salat salat katanya lalu dia mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan solat dan bersabarlah atasnya kami tidak meminta kepadamu rezeki kamilah yang akan memberimu rezeki wal aqibatu littaqwa kesudahan itu bagi orang yang bertakwa Ibnu Umar juga membaca ayat ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an juga mengucapkan uh, ayat ini. Kemudian Ibn Abi Hatim dia mengatakan wa inna ma qala Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar ini mengatakan itu likatsratis salati amirul Mu'minin, Utsman bil laili wa qira'atihi hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'an fi raka'ah karena saking banyaknya Utsman bin Affan ya Amir Mu'minin Utsman bin Affan banyaknya dia solat pada malam itu sehingga bacaannya ya, yang panjang sehingga katakan uh, terkadang dia membaca Al-Quran itu dalam satu rakaat. Qiyamul Lail menegakkan solat dianjurkan kita untuk melaksanakan solat itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan solat Qiyamul Lail juga pada uh, solat terawih pada bulan Ramadan itu Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan man qama ma'a imam ma'a, ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan siapa yang mengerjakan solat bersama imamnya yakni maksudnya adalah salat tarawih hatta yansarif sampai imam itu selesai maka ditulislah baginya qiyamul lailah tertulis baginya solat malam ya menegakkan malam maka bulan Ramadan ini kita melaksanakan tarawih dan hendaklah kita jangan bermalas-malas untuk menghadirinya untuk mengerjakannya kita melaksanakannya dengan uh, imam sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari uh, ibadah yang sempurna. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh salaf para sahabat mereka itu solat pada malam Ramadan itu panjang sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Bakar. Qal, Sami'tu Abi yaqul, كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر kami pada bulan Ramadan selesai dari sholat malam yakni sholat tarawih dari qiyam fayasta'jilu khadam fayasta'jilu khadamu bitta'am maka pembantu cepat-cepat menghadirkan makanan al fajri khawatir datangnya uh, terbitnya fajar dari Sa'ib bin Yazid dia mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim dari untuk salat mengimami jamaah pada bulan Ramadan maka dia membaca maka al-qari yaqra'u bi mi'ain yang membaca imam itu membaca 200 ayat ya 200 ayat itu dalam satu rakaat hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam. Sampai kami menyandar ke tongkat karena saking panjang atau lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr. Tidaklah kami selesai dari solat itu kecuali sudah dekat fajar. Itu diantara gambaran-gambaran bagaimana mereka itu melaksanakan solat malam pada bulan Ramadan. Di mana mereka melaksanakannya dengan serius dan panjang, lama. Nah, hendaklah kita juga merasakan nikmatnya kita membaca uh, sholat malam sehingga betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita itu. Di antara amalan yang bisa di, kita lakukan juga pada bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan beliau lebih dermawan pada pada bulan Ramadan. Kedermawan beliau dengan saking dermawannya beliau melebihi dari tiupan angin. Maka hendaklah kita juga memperbanyak kedermawanan kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita bisa uh, memperbanyak sedekah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan." Akhrajahu tirmidzi an Anas. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya Kal sami'atu Umar bin Khattab yaqul Aku mendengar Umar bin Khattab berkata Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah Wa wafaqa dzalika malun 'indi beliau mengatakan ah, kebetulan ya hal itu ada harta di sisiku aku miliki harta katanya fakultu al yawma asbaqo al yawma asbaqo Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman dia mengatakan pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika aku mampu ya mendahulunya satu hari aja. Qala faji'tu binisfi mali. Lalu aku membawa separuh dari hartaku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah kepadaku, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Qala faqultu mithlahu. Lalu aku mengatakannya sama dengan yang aku berikan. Wata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Lalu datang Abu Bakar dengan seluruh harta yang dimilikinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita lahum?" Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Qultu lalu Umar bin Khattab dia mengatakan la usabiquka ila syai'in abada dia mengatakan, aku tidak akan bisa bersaing denganmu pada sesuatu pun juga. Kita lihat bagaimana sahabat berpacu di dalam beramal, berpacu dalam sedekah. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an anhuma adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya. Bagaimana mereka saling berpacu, saling uh, lebih mendahului untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Imam Syafi'i dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Uhibbu lirrajuli ziyadata bil judi fi syahr Ramadan iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai seseorang untuk menambah kedermawanannya pada bulan Ramadan karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihajatin nasi fihi ila masalihihim. Karena kebutuhan manusia pada bulan Ramadan itu untuk keperluan mereka. ولتشاغل ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصيام عن مكاسبهم karena mereka sibuk atau kebanyakan dari mereka itu sibuk dengan puasa dan salat sehingga tertinggal atau frekuensi untuk mencari nafkahnya itu berkurang. Maka dengan memberikan kederma orang yang banyak uangnya, diberikan kederma, kedermawanannya, sedekahnya pada orang-orang yang tidak mampu pada bulan Ramadan itu sangat membantu mereka. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang kaya, orang miskin, wajib dia berpuasa. Maka hendaklah orang yang banyak hartanya dia merasakan bahwa tidak ada beban sedikit pun dia ber, berpuasa dan hartanya semakin banyak. Hendaklah dia memberikan kepada orang-orang yang kehidupannya sangat sederhana. Kita lihat orang-orang kuli, kuli kasar misalkan. Dia baru bisa mendapatkan upah ketika dia mengangkat barang-barang kita. Tenaga mereka dikuras, keringat mereka bercucuran, kalau mereka lakukan hal yang sama pada bulan Ramadan, boleh jadi mengakibatkan mereka tidak akan puas. Akan menyebabkan frekuensi dari uh, pekerjaannya akan berkurang sehingga pendapatannya pun berkurang. Maka hendaklah orang-orang yang memiliki harta, orang-orang memiliki kelapangan, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Man yassara an mu'asirin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu taala an beliau berpuasa dan beliau tidaklah berbuka puasa kecuali bersama orang-orang miskin. Jika keluarganya menghalanginya, jika keluarganya menghalangi mereka menghalangi orang-orang miskin ini datang ke rumahnya atau meminta ke rumahnya. Dia tidak mau makan malam. Apabila datang seorang yang meminta sementara dia sedang di hadapan makanannya, maka dia ambil jatah makanannya itu, dia berdiri, dia berikan kepada orang yang meminta, ketika dia kembali ke hidangan keluarganya, tahunya keluarganya sudah selesai makan, tidak ada yang tersisa lagi. Lalu Ibnu Umar itu yusbihu saiman, dia paginya dilanjutkan puasa sementara dia tidak makan sedikit pun pada malam itu. Yunus bin Yazid dia mengatakan karena Ibnu Syihab idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatul Quran wa Bahwa Ibnu Syihab apabila datang Ramadan, hari-harinya pada bulan Ramadan itu hanya membaca Al-Qur'an atau memberi makanan. Memberi orang makan. Ini menunjukkan kedermawanan karena yang mereka contoh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamad bin Abi Sulaim uh, Hamad bin Abi Sulaiman يفطر في شهر رمضان 500 insan dia memberikan pembukaan atau memberikan uh, perbukaan bingkisan perbukaan kepada orang-orang pada bulan Ramadan sebanyak 500 orang lalu wa innahu kana yu'tihim ba'da al-'id li kulli wahidin mi'at mi'atu dirham. Setelah hari Id beliau kasih mereka-mereka tadi masing-masing mereka itu 100 dirham. Ini adalah contoh dari apa yang dilakukan oleh salaf. Ulama-ulama terdahulu, para sahabat, bagaimana mereka betul-betul memberikan kedermawanan pada bulan Ramadan sehingga mereka mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan ini termasuk dalam memberikan makanan sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. Kemudian amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini ada bulan syahrul Quran. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran. Kita eh, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran, ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita malu karena sudah dewasa belum bisa baca Al-Quran, kita bisa undang seorang ustadz yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Kita belajar mungkin di kantor atau mungkin tempat di mana kalau kita malu dengan anak-anak kita khususkan tempat tersendiri kita belajar kita tahu Al-Quran ini adalah pedoman hidup Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab tidak ada keraguan dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau seandainya Al-Quran ini tidak pernah kita baca? Maka momentum yang sangat baik sekali bagi kita untuk bisa belajar untuk membaca Al-Quran. Seorang hamba muslim hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam dia perdengarkan Jibril atas bacaan Al-Qur'annya. Ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat yang lain? Kita lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menamatkan Al-Quran pada setiap hari sekali. Yang lain Ibrahim eh, dari Ibrahim qal kana aswad bin Yazid yakhtimu quran fi Ramadan fi kulli lailatain Aswad bin Yazid dia menamatkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan setiap dua malam Sa'id bin Jubair sebagaimana dari riwayat Wiqa bin, bin Iyas dia menamatkan Al-Quran itu antara sholat maghrib dan isya pada setiap bulan Ramadan dan mereka mengakhirkan sholat isya ya batas akhir sholat isya itu adalah muntasfil lail atau fil lail yakni separuh malam Karena Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik adalah khalifah, seorang pemimpin. Kita lihat bagaimana dia seorang pemimpin terhadap Al-Quran pada bulan Ramadan. Yaktimu kulla thalathin. Dia menghatam Al-Quran sebanyak tujuh kali, ya tujuh belas kali pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman bahwasanya Imam Syafi'i yakhtamul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah. Dia mengkhatam Al-Quran pada bulan Ramadan adalah 60 eh, kali. Ya, 60 kali dia menghatam Al-Quran. Itu adalah Imam Syafi'i. Ulama-ulama dahulu, mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka yang uh, eh, diantaranya adalah uh, pengajian misalkan itu mereka meninggalkan tapi mereka menseriuskan membaca Al-Quran. Imam Ahmad, dia menutup bukunya. Lalu dia mengatakan, Hada syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Imam Malik bin Anas, La yufti wala, wala yudarris fi Ramadan dia tidak mengeluarkan dia tidak berfatwa dia tidak mengeluarkan eh, dia tidak mengadakan eh, pelajaran pada bulan Ramadan wa yaqul dia mengatakan hada syahrul Quran ini adalah bulan Al-Quran ada seorang ketika dia datang ihtidar ya sakaratul maut datang anaknya anak-anaknya menangis lalu dia mengatakan kepada mereka la tabqu wallahi laqad kuntu eh, akhtimu fi ramadan fi hadzal masjid 'inda kulli sariyatin 10 marrat wa kana fil masjid sab'a sariyat ay khatama 40 marrah fi ramadan dia mengatakan janganlah kalian menangis demi Allah sungguh aku telah me namatkan Al-Quran pada bulan Ramadan di masjid ini setiap tiangnya 10 kali. Di dalam masjid ada empat tiang. Berarti dia menamatkan Al-Quran 40 kali. Karena ba'du salaf as-salih sebagian as salih dia menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran Lalu ada seorang muridnya lewat dan dia mendengar bacaan gurunya yang selalu mengulang-ulang innal amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahman wudda Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi diri mereka itu wudda ya kasih sayang. Lalu dia mengulang-ulang bacaan ayat ini sampai terbit fajar. Lalu besoknya muridnya tadi setelah sholat fajar pergi menemui gurunya. Dan dia tanyakan apa yang dia lihat. Lalu apa kata gurunya? Ustur alayya ma ra'ait tutuplah, rahasiakanlah apa yang telah kamu lihat. Lalu dia mengatakan, aku akan menutupnya, aku akan merahasiakannya selama kamu hidup. Akan tetapi tolong ceritakan kenapa hal ini. Lalu dia mengatakan, "Andama kuntu uraddiduha nazal qalbi al-wud alladhi baina 'abdi wa rabb." فأخذت أتلذذ بذلك الوداد كلما كررت الآية ازداد ذلك الود في قلبي dia mengatakan ketika aku mengulang-ulangi bacaan ayat ini turunlah pada hatiku kasih sayang yang mana kasih sayang antara hamba dengan Robnya Lalu aku mulai merasakan kelezakan dengan kasih sayang itu. Semakin aku mengulangi ayat itu, semakin bertambah kasih sayang pada diriku atau pada hatiku. Begitu ulama dan salafus saleh memperbanyak bacaannya, membacaan Al-Qur'annya pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? hendaklah kita ini memperbanyak bacaan kita dalam Al-Quran dimanapun kesempatan yang kita uh, dapatkan di kantor ketika kita sudah tidak ada pekerjaan lagi kita baca Al-Quran malam hari itu sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran jika kita telah sholat terawih lalu pada malamnya kita bangun banyaklah baca Al-Quran sehingga kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sepenuh berarti bagi kita dengan penuh ibadah di antara amalan yang bisa kita lakukan juga adalah i'tikaf adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia beriktikaf pada setiap Ramadan 10 hari terakhir pada tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beliau beriktikaf 20 hari. Iktikaf merupakan ibadah-ibadah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan zikir, membaca Al-Quran, sholat sunat, sehingga betul-betul kita menjalankan etikaf itu dengan baik. Etikaf adalah 10 hari terakhir dengan harapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan. Maka dengan kita beretikaf memberikan peluang yang besar bagi kita untuk lebih konsentrasi beribadah. Ketimbang kita berada di rumah kita, akan, kita akan disibukkan oleh bermacam-macam kesibukan. Sulit kita akan bisa meneruskan konsentrasi ibadah kita ketika anak kita meminta ini dan itu. Sehingga akan terputus lagi konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah juga yang bisa kita lakukan adalah umrah pada bulan Ramadan. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan umrah fi Ramadan ta'dulu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan sama nilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain dikatakan dan ma'i senilai dengan haji bersamaku merupakan satu kegembiraan orang yang melaksanakan haji bersama Rasulullah. Pada saat ini tidak bisa lagi langsung dengan fisik Rasulullah. Akan tetapi pahalanya bisa kita raih dengan kita melaksanakan umrah pada bulan Ramadan. Maka bagi orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadr khair min alf syahr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar apa yang kamu ketahui dan malam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan ini dalam surah Al-Qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban mengharap karena iman kepada janji Allah dan mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis kulakan Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk betul-betul berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Beliau membangunkan istrinya untuk malam-malam 10 hari terakhir untuk agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakni carilah malam-malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkonsentrasikan diri kita untuk bisa beribadah lebih optimal pada malam Lailatul Qadar itu dan malam Lailatul Qadar itu tetap setiap orang akan ada pada 10 hari terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita sebutkan ini adalah bagian kecil dari amalan-amalan. Masih banyak lagi amal-amalan yang bisa kita lakukan dengan catatan asalkan amalan itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, terakhir adalah berdoa ketika kita berbuka puasa. Karena doa orang yang berbuka puasa itu atau doa orang yang uh, berpuasa ketika dia berbuka puasa itu tidak tertolak. Maka kesempatan bagi kita untuk banyak doa, banyak beristighfar. Kemudian juga termasuk pada pertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'utih, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu." Apakah ada orang yang meminta akan aku beri? Apakah ada orang yang meminta ampun? Pasti akan aku ampuni. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Dzariyat beristighfar pada waktu-waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur. Ya ini separuh, sepertiga hari ter, malam terakhir. Mereka itu meminta ampun. Maka oleh karena itu kesempatan-kesempatan yang banyak dan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk perbanyak ibadah kita, perbanyak uh, doa kita, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan baik. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakallahu khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Fisham hafizahullah ta'ala atas tausiah dan beberapa perkara yang penting yang bisa kita amalkan di sepanjang bulan Ramadan yang insya Allah akan datang menghampiri kita dan kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan tersebut. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara, secara langsung dalam kajian ini. Bagi Anda yang mungkin terlewatkan beberapa poin penting atau ada yang ingin Anda sampaikan berkenan dengan uh, ibadah di bulan Ramadan Anda bisa menghubungi di 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 896543 silahkan Baik, halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Umu Yusuf di Tangerang Silahkan Umu Yusuf Ya, saya mau tanya, saya seorang ibu yang sedang menyusui tapi suami saya menyuruh saya berpuasa tangan saya agak berat sih karena posisi sedang menyusui itu bagaimana sama satu lagi apabila saya membayar dia, apakah uangnya boleh saya kasih ke orang tua saya untuk uh, apa namanya memasak berbuka puasa gitu aja Ustaz makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Yusuf silakan Ustaz Iya uh, ibu yang menyusui jika dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa disebabkan mungkin memberatkan dia untuk berpuasa, dikhawatirkan boleh jadi khawatir pada dirinya atau pada anaknya. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan adapun ibu yang menyusui atau hamil, maka boleh dia tidak berpuasa dan cukup dia membayar fidyah dan tidak perlu lagi mengqadanya. Ini riwayat dari Ibn Abbas dan kita berikan makanan. Jangan jangan beri uang. Kita beri makanan untuk sekali makan. Apakah nanti setelah Ramadan kita undang misalkan 30 orang fakir miskin, kita kasih dia makan sekali makan atau kita bagi-bagikan, kita beli 30 bungkus nasi, kita bagikan kepada fakir miskin dan uh, itu jadi tidak kita berikan kepada uh, kepada uh, uh, tidak kita kasihkan uang gitu tapi adalah makanan wallahu alam Baik, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Fauzan. Di mana? di Depok. Baik, silahkan Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, mau bertanya, dulu ada teman saya yang sedang berpuasa. Kemudian dia sengaja uh, pengen menjumai istrinya. Uh, dia membatalkan puasa dulu, kemudian berjima. Apakah itu hukumannya sama dengan orang yang sedang berpuasa atau bagaimana Ustaz? Hukumannya biasanya membayar kafarat atau puasa, puasa dua bulan berturut-turut. Hukumannya sama atau gimana Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Iya, sama saja orang yang apakah dia berbuka dahulu, kemudian dia berjima kepada istrinya, atau dia sedang puasa langsung dia menjima istrinya pada siang bulan Ramadan, itu adalah hukumnya sama dia tetap membayar kafara uh, eh, kafara. Yang pertama dia berurutan. Yang pertama uh, memerdekakan budak kalau tidak mampu dan ini sulit untuk cari. Yang kedua adalah uh, membayar 60 orang fakir miskin. uh, uh, yang yang yang kedua adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ya, kalau dia tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, dia eh, hendaklah uh, melakukan kafarat itu. Uh, sehingga uh, dosanya itu bisa uh, uh, dihapus dengan kafarat ini. Wallahu a'lam. Walaupun dengan faktor kesengajaan juga. Walaupun dia memang niatnya hmm. tadi berbuka itu adalah untuk berbuang badan dengan istrinya. Hmm. Nah, berbeda dengan orang kalau seandainya kedua-duanya adalah orang musafir dan dia musafir tidak diwajibkan dia untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga sebelum kita angkat dari pesan singkat. Tafobal di 0218236543. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Eh, silakan Abu Yusuf. Ya, saya mau tanya Pak. Eh, ini ada orang tua saya ketika masa mudanya beliau ini rajin ibadah melaksanakan puasa sholat nah sekarang memasuki usia 78 tahun orang tua saya ini sudah mulai mengalami kabur pandangan dan pikun apakah orang seperti ini masih wajib puasa atau cukup dengan berfidyah baik itu Jadi sih. mohon dijelaskan. Kemudian masih bisa satu lagi Ustaz. Iya. Saya mau tanya mengenai sholat witir. Kalau kita melaksanakan yang dua-dua rakaat, apakah witir itu bisa dilaksanakan dengan dua, dengan kemudian satu rakaat, atau tiga sekaligus gitu. Mohon penjelasan. Baik. Syukran jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, adapun orang tua kita yang berumur 78 tahun, kadang-kadang dia pikun, dia tidak bisa melihat. Kadang-kadang dia uh, apa namanya uh, biasa normal ya. Uh, kalau seandainya dia tidak mampu secara fisik dia melaksanakan puasa, maka kita membayar fidyahnya ya selagi dia adalah orang yang masih normal kemudian e, artinya e, fisiknya saja yang tidak bisa e, menahan puasa sehingga e, dia e, membayar fidyah sama dengan orang yang e, sakit sepanjang tahun dan tidak bisa dia berpuasa maka dia harus membayar e, fidyah adapun witir witir itu Eh, bisa dengan dua dua uh, dua rakaat tambah satu atau tiga rakaat sekaligus ya ini sebagaimana yang dijelaskan oleh uh, Syekh Ibn Uthaymin dalam uh, syarah Al-Mumti namun yang uh, lebih baik lebih banyak itu adalah dua ditambah satu jadi sholat tarawihnya delapan rakaat kemudian witirnya tambah dua kemudian satu rakaat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian Abu Yusuf di Gorontalo. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berkenaan dengan uh, membaca Al-Quran. Tadi disampaikan bahwa para ulama salaf sangat uh, bersemangat dalam menghatamkan al quran Al Karim. Beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah uh, mana yang lebih utama untuk membaca al quran Al Karim tanpa memahami maknanya? atau membaca terjemahannya ya artinya membaca Al-Qur'an kemudian membaca terjemahannya yang akan membawa kepada uh, lamanya uh, apa namanya waktu untuk menghatamkan Al-Qur'an atau mana yang lebih utama antara menghafalkan Al-Qur'an di bulan Ramadan atau terus membacanya saja Kalau khair melihat dari apa yang kita lakukan e, yang kita baca atau yang kita dengar tadi itu maka yang lebih afdal itu banyak membaca banyak menghatam karena kita memiliki insya Allah waktu satu tahun itu 12 bulan. Maka ini khusus bulan ini dikhususkan untuk sering atau banyak membaca Al-Quran. Bagi kita uh, untuk mentedaburi, silahkan tedaburi pada bulan syawal, bulan-bulan yang lain gitu ya. Tapi pada bulan Ramadan ini diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Begitu juga bagi kita yang ingin menghafalnya, maka hendaklah pada bulan Ramadan ini yang hafal kita tetap kita lanjutkan, ya uh, yang sudah dihafal, yang belum dihafal bacaannya aja yang diperbanyak eh, uh, bacaannya. Nanti di luar di bulan Ramadan mulai kita membaca lagi. Ya wallahu alam atau mulai kita menghafal lagi. Jadi intinya kalau kita lihat perbanyaklah untuk membaca uh, Al-Qur'an. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Zaki di Bekasi. Ustaz mau menanyakan apakah orang yang miskin tetap diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat. Dan apakah batasan seorang itu uh, diwajibkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan jazakallahu khair? Ya, orang miskin kalau misalkan maksudnya candi adalah zakat zakat fitrah maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki makanan lebih dari satu hari. Ya, yakni seseorang memiliki e, makanan e, mencukupi keluarganya satu hari, kelebihannya itu dia berikan untuk zakat. Tapi kalau seandainya dia adalah orang miskin, dia tidak memiliki apa, e, dia tidak memiliki makanan yang akan dia e, berikan untuk anaknya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun kriteria miskin, ini ada fakir, ada miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki sama sekali yang miskin adalah orang yang memiliki tapi tidak mencukupi. Dalam makna atau kriteria orang miskin ini berbeda-beda pendapat ulama dalam masalah ini. Malahan ada di antara pendapat yang mengatakan bahwa kalau seorang yang tidak ada bekal untuk selama satu tahun itu adalah miskin. Nah, jadi e, orang miskin e, dia berhak mendapatkan zakat. Orang miskin dia berhak mendapatkan zakat. Namun orang siapa yang berhak wajib membayarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokoknya pada hari Id. Nah, kalau seandainya lebih maka wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau seandainya oh tadi ada orang yang mengasihi dia zakat fitrah sehingga e, berasnya banyak, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah walaupun dia adalah orang yang dikategorikan dalam miskin yang boleh menerima zakat. Namun kalau zakat zakatul mal tentu tidak wajib bagi kita bagi dia karena dia adalah orang miskin. Karena zakatul mal itu memiliki syarat-syarat baru bisa dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Kita angkat kembali dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan yang sama dari kaum muslimah yang menyampaikan diantaranya dari Ibu Mary. Kalau seorang wanita sedang nifas di bertepatan di bulan Ramadan, maka apakah yang wajib baginya mengkodoknya atau cukup dengan membayar fidyah saja seperti halnya ibu hamil dan menyusui? Bisa ya. kalau khair. Ya, terima kasih. Uh, orang nifas uh, wanita yang nifas atau haid dia wajib membayar mengkodok. Wajib mengkodok. Adapun orang yang eh, hamil ya atau orang menyusui itu tidak sama dengan nifas walaupun uh, sebagian ulama dia berpandangan bahwasanya orang yang membayar uh, orang yang eh, ibu yang menyusui atau ibu yang hamil itu harus dia mengqadha namun kalau kita lihat dalam riwayat Ibnu Abbas dia mengatakan ya uh, bahwa orang uh, apa namanya orang yang ibu yang menyusui dan ibu yang hamil cukup membayar fidyah. Adapun ibu yang haid dan nifas maka uh, dia mengkodoknya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz kami beberapa uh, karyawan dari satu perusahaan yang ke bertepatan di bulan Ramadan dan di penghujung akhir Ramadan tidak mendapatkan libur Ustaz. Bagaimanakah tata cara atau kiat-kiat bagi kami untuk tetap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar pada penghujung uh, di bulan Ramadan itu dan ataukah pertanyaan berikutnya apakah ke uh, malam Lailatul Qadar hanya akan didapat oleh orang-orang yang memang memfokuskan diri untuk itikaf di masjid pada malam-malam tersebut jazakallah khair. Ya, apa makna dari malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan? Adalah ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah seribu bulan. Seorang yang membaca Al-Quran pada malam itu, dia lebih baik daripada membaca Al-Quran selama uh, seribu bulan. Malam Lailatul Qadar itu semua orang akan mendapatkannya, akan melaluinya. Karena malam itu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar namun ada orang yang betul-betul bersemangat, ada yang tidak. Bagi kita yang bekerja di e, perusahaan yang kita mungkin e, termasuk e, e, masuk malam misalkan, tidak bisa kita etikaf, tidak bisa kita di masjid, maka e, di sela e, waktu kita bekerja itu perbanyaklah berzikir, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada malam kebetulan ada malam Lailatul Qadar itu adalah ibadah yang lebih baik dari uh, seribu bulan. Jadi ibadah uh, malam Lailatul Qadar itu tidak khusus hanya kepada orang yang ada dalam masjid. Bagaimana dengan orang yang ada di rumah, ya? Jadi tentu orang yang berada di masjid lebih konsentrasi dia beribadah ketimbang orang yang ya, di rumah dan orang yang di rumah pun lebih konsentrasi dia daripada dia tempat kerjanya Ya. nah jadi keseriusannya itu lebih uh, tinggi dan meningkat wallahu a'lam. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, pada siang ini kita sedang mengadakan dialog interaktif berkenaan dengan uh, puasa Ramadan. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Oh, dengan Fauzi dari Bintaro, Pak. Silahkan Pak Fauzi. Uh, maaf ya, ini saya mau nanya. Uh, saya pernah dengar kalau mengatakan Al-Quran itu nggak boleh lebih cepat dari tiga hari. Hmm. Tapi tadi kan para ulama cepat sekali gitu Pak. Hmm. Ya demikian mohon penjelasan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Fauzi. Silakan. Iya. Uh, pertama kita melihat uh, pada hari-hari biasa itu adalah membaca Al-Quran uh, seperti saya bin Jubair dia membacanya setiap uh, di luar dari bulan Ramadan itu sekali enam hari dia khatamkan ya tapi pada bulan Ramadan dia tingkatkan frekuensinya dan kita lihat juga pertama kenapa frekuensinya sangat tinggi sekali bagi ulama karena mereka pertama Eh, mereka sudah hafal Al-Quran. Al-Quran itu dia baca sudah sama dengan kita membaca Al-Fatihah. Nah sehingga e, bacaan mereka itu sangat lancar dan ada nama bacaan itu adalah dengan sert dengan cepat gitu ya. Nah, kemudian e, di luar luar di, di luar dari bulan Ramadan itu adalah saatnya kita untuk lebih tadabur bacaan kita Ya Allah alam. Jadi ini dikhususkan hanya pada bulan Ramadan saja dan ditingkatkan bacaannya pada bulan Ramadan dan itu kita lihat uh, Imam Syafi'i malam pada di luar bulan Ramadan dia menamatkan Al-Qur'an itu setiap bulan itu 30 kali. Berarti hari-harinya dia baca terus gitu ya. Nah, kita lihat uh, juga uh, seperti apa yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad tentang biografi Syekh uh, eh, Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu kalau dia di rumahnya dia ada tempat posisi eh, dia selalu berjalan di samping dia jalan itu dia mengulang hafalannya. Kalau beliau sedang duduk di mobilnya pergi kemana dia tetap mengulang hafalannya. Nah ini kita lihat eh, dia itu selalu membaca Al-Quran. Berarti kita melihat bahwasanya kehidupannya dia selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam dan itu juga menunjukkan kepada kita gambaran semangat mereka saja. Ya. Iya. Kedekatan terhadap Al-Qur'an. Ah, kedekatan kepada Al-Qur'an. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Tafadhol. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Dari Johardi Lahat. perjelas Pak. Dengan siapa di mana? Johardi di Lahat Sumatera Selatan. Ah, Lahat. Taib, silakan jauh sekali ya. Tafadhol. saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di tempat saya ini baru datang dan Ustaz Salafi yang menyampaikan sunnah Rasulullah. Tapi di sini kurang ditanggapnya masyarakat, Pak. Iya. Yeah. Nah. Ya. Bagaimana cara solusinya? di kota di kota mana Pak? Lahat. Pak? Lahat ya, masya Allah. Ya. Itu saja, Pak Johar. Iya. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Silakan. Iya, jazakumullah khair. E, mudah-mudahan datangnya seorang dai yang salafi ke lahat e, eh, tempat Bapak ini merupakan suatu angin segar untuk bersebarnya dakwah sunnah. E, memang dakwah sunnah ini tidak semulus apa yang kadang-kadang dibayangkan ketika kita tinggal di, di Jakarta atau di kota-kota besar eh, kadang-kadang uh, uh, nilai atau orang-orang menanggapinya dengan cuek itu sangat tinggi sehingga kita bisa berjalan dengan baik tapi kalau di kampung uh, kita berbicara di ujung di ujung kampung sudah diketahui oleh orang di ujung kampung yang lain lagi nah ini pertama uh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang yang ingin mamar ma'ruf nahi mungkar termasuk adalah berdakwah, adalah dia adalah seorang alim, kemudian seorang yang rafiq, uh, yang uh, berlemah lembut, kemudian orang yang halim, orang yang bijaksana. Maka ini uh, tantangan yang seperti itu suatu hal yang yang suatu hal yang lumrah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dia berdakwah dia di e, mendapatkan tantangan yang berat dari e, keluarganya sendiri, dari familinya, dari e, masyarakatnya, malahan beliau dilempar dengan batu. Kalau kita lihat e, mungkin masyarakat kita ini tidak ada yang sampai seperti itu. Tanggapan mereka, e, sikap mereka, mungkin karena kejahilan mereka maka kita hendaklah kita beransur-ansur memberikan e, penjelasan kepada mereka sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Jadi kita sampaikan eh, perumpamaan-perumpamaan yang mudah mereka cerna sehingga kita uh, tanamkan tauhid kepada Allah sunnah uh, Nabi Wasallam di tengah-tengah mereka uh, kita ajak orang orang-orang pemuka-pemuka yang ada di sana kita hubung uh, hubungi mereka dengan baik berlemah lembut kalau seandainya dengan ucapan kita mereka belum bisa menerima kita kasih dia hadiah buku, CD atau apa yang bisa kita berikan sehingga uh, kalau kita lihat Rasulullah SAW eh, ketika, uh, eh, ketika uh, dengan orang-orang yang baru masuk Islam ketika uh, Fathul Makkah uh, taklukan kota Makkah, Rasulullah SAW berikan kepada pemuka-pemuka masyarakat itu uh, pemberian yang besar 100 onta sementara para sahabat uh, orang Ansar yang betul-betul berjuang bersama Rasulullah tidak berikan apa-apa namun kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan uh, kedekatan hati agar mereka itu kuat hatinya dalam Islam dan kecenderungan dalam Islam dengan cara memberi kemudian kita dengan tegur tegur sapa. Ini yang perlu juga kita ingatkan bahwa dimanapun juga kita adalah kita tegur sapa dengan masyarakat sekeliling kita. Kebenaran itu adalah berat bagi orang yang tidak mengetahuinya dan janganlah kita perberat lagi dengan sikap kita yang kurang bersahabat dengan mereka Nah, sehingga dua keberatan yang mereka pikul sekaligus, maka itu bisa menyebabkan mereka akan lari. Rasulullah SAW mengatakan, Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Selagi suatu permasalahan yang bisa kita mudahkan, mudahkan. Jangan kita persulit. Wabashiru wa la tunafiru. Berilah kabar gembira kepada mereka dan jangan mereka jadikan mereka itu lari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada dai yang datang ke sana, kemudian kawan-kawan kita yang sudah mengetahui sunnah, hendaklah kita bersatu bersatu kita dengan ustadz kita, bersatu kita untuk memikul dakwah ini dengan baik, saling tolong menolong. Eh, jangan kita mengibahi ustadz kita, jangan kita mengunjungi ustadz kita, jangan kita uh, apa uh, bernilai negatif kepada ustadz kita, sebab kalau kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang ustadz itu akan mengakibatkan terhalangnya orang-orang lain datang untuk menuntut ilmu kepadanya. Nah ini nah, perlu kita uh, uh, ingatkan kebersatuan dan kebersamaan kita semuanya sehingga dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair dan demikian Pak Johar semoga Allah memberikan kemudahan dan kita angkat kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di 8236543 dan sudah ada satu penelpon yang menunggu. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Om Mustafa di Kalimantan Barat. Eh, ahlan. Silahkan, eh, Om. Ustaz, Ustadz, Ana mau bertanya. Uh, Ustadz tadi mengatakan bahwa uh, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada seribu bulan. Yang ingin Ana tanyakan, apakah uh, kita boleh berniat untuk uh, meraih malam Lailatul Qadar dalam bulan puasa ini? Ya. Baik, itu saja, Umum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu niat yang sangat bagus sekali. Dan malah Rasulullah SAW mengatakan taharru lailatul qadr fil witr. Ya. ya, fi ashr fi ashr awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah SAW, carilah Ya berarti kita waduh saya pengen dapatkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana caranya? adalah kita kusen, tingkatkan konsentrasi ibadah kita pada malam-malam ganjil per 10 hari terakhir yaitu niat yang paling sangat bagus sekali. Mudah-mudahan semua kaum muslimin memiliki niat yang sama. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz dan kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita Nur Hasanah di Cibubur. Alhamdulillah Ustaz Anda baru mengenal manhaj yang hak ini. Dan tadi Ustaz mengatakan siapa yang menegakkan salat bersama imam dan sampai imam selesai maka ia akan ditulis sebagai qiyamul lail. Yeah. Lalu bagaimana dengan para uh, kaum muslim atau akhwat uh, apakah uh, yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam di masjid uh, juga demikian Ustaz? Iya. Yang pertama uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih uh, sahih Muslim la tamna'u ima Allah masajid Allah jangan dilahalangi wanita-wanita datang ke masjid wa buyutuhunna khairul lahunna rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka ya, kalau seandainya sholat di masjid itu eh, pahalanya 27 kali lipat atau 25 derajat maka kalau wanita dikatakan oleh Rasulullah rumah mereka lebih baik bagi mereka tentu pahalanya lebih tinggi dari itu kemudian eh, uh, berentet semuanya kepada uh, sholat uh, tarawih kalau seandainya ada akhwat yang ingin sholat tarawih tafadhal tafadhali silahkan dia melaksanakan sholat tarawih kalau seandainya dia melaksanakan tarawih di rumah pun adalah uh, uh, boleh. Kalau seandainya dia melaksanakan sholat uh, eh, uh, terawih bersama imam sesuai dengan hadis tadi, maka dia juga mendapatkan qiyamul lailah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Berkenaan dengan niat berpuasa, adakah uh, niat khusus untuk berbuka dan syahur yang uh, disyariatkan untuk dibaca dari Riko di Nagrek dan pendengar lain bertanya tentang pembacaan Allahumma sumtu yang biasa diperdengarkan di televisi dan di radio-radio dakwah apakah ini ada uh, eh, asal yang sahih jazakallah iya pertama niat itu adalah di hati niat itu adalah maksud hati keinginan hati tujuan hati itulah namakan dengan niat ketika kita eh, di depan kita ada dua gelas, satu susu, satu teh. Ketika kita mau pengen ngambil teh, ya kita ambil teh. Ada niat kita di hati kita, ya, untuk ngambil teh itu. Tidak perlu kita sengaja aku mengambil teh, tidak. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah tekad kita. Oh, saya besok pengen puasa. Nah, kita lihat bagaimana orang ingin puasa itu. Dia sholat terawih, dia bangun uh, sahur, uh, yang biasanya dia ngorok, biasanya dia tidur dengan dengan nyenyak. Nah, pada malam itu uh, dia bangun, dia siapkan dia bangun itu untuk makan. Ibu-ibu juga dia masak pada malam itu. Biasanya dia tidur tapi dia masak. Untuk apa dia masak? Untuk apa dia makan pada waktu itu? Tiada lain adalah karena dia ingin puasa besok. Perbuatannya itu sudah menunjukkan dia punya tekad dan niat. Coba kalau kita lihat bagi eh, ibu-ibu uh, yang punya halangan misalkan dia punya eh, yang datang haidnya nggak ada keinginan sedikit pun dia memiliki puan, uh, niat untuk untuk puasa besoknya tetap dia bangun untuk membantu suaminya yang akan puasa akan ah, tapi dia tidak punya tekad di hatinya nah tekad atau tidak tekad inilah yang namakan dengan niat ya uh, adapun berbuka puasa ya uh, pertama uh, hadis bagaimana dikatakan oleh Syekh Albani hadis yang yang uh, Allahumma lakasumtu wa bika amantu itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang bisa kita pegang, hadis yang adalah hadis sahih adalah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kapan kita baca ini? Kita baca setelah kita meneguk air. Ya, karena kita mengatakan Allahumma uh, kita mengatakan dhahabat dhama'u Ya, zahabat dhamau telah hilang dahaga. Kapan hilang dahaga? Sebelum makan, terus sebelum sebelum minum atau setelah minum? Tentu setelah minum. Nah, tapi sebelum minumnya apa yang kita baca? Baca bismillah. Nah, kita baca bismillah, kita ambil air atau kita kalau ada rutop kita ambil rutop, kalau seandainya ada kurma kita uh, makan kurma, kalau tidak air putih. Nah. Ya. Lalu setelah kita menunggu air, kita membaca zahabat dzama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Wallahu a'lam.